yang ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Di mana di sana dunia diisi dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dunia juga di sana isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Bahwasanya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula orang-orang yang ada ataupun apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam mengecualikan illa zikrullah kecuali berzikir kepada Allah. Waman wala dan juga ketaatan kepada Allah. Au aliman au muta'alliman. Ataupun seorang yang berilmu yang menyampaikan ilmunya ataupun muta'alliman seorang yang mempelajari ilmu agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan hadisun hasan dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini kaum muslimin muslimat yang kami muliakan terdapat faedah bahwasannya di antara perkara dan juga orang-orang yang mereka dikecualikan dari laknat Allah yaitu berzikir kepada Allah perkara-perkara ketaatan demikian pula seorang yang mengajarkan ilmu agama atau seorang yang belajar ilmu agama maka mereka termasuk orang-orang yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala demikian pula seorang yang berilmu, seorang yang belajar ilmu agama ini diantara orang-orang yang Allah muliakan kehidupannya di dunia demikian pula kehidupannya nanti di akhirat. Disebutkan dalam hadis hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang empat jenis manusia terhadap perkara dunia disebutkan oleh dari hadis Abu Kamsyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Disebutkan di sana dari Abu Kamsyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Innama dunya li arba'ati nafarin Sesungguhnya dunia Allah berikan kepada empat jenis manusia. Ada empat jenis manusia terkait dengan dunia. Abdun al-abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama itu seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan juga ilmu seorang yang diberikan harta diberikan pula ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqo. Kemudian dia pun bertakwa kepada Allah menyambung hubungan silaturahminya dan dia pun mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi afdolil manazili Ini adalah kedudukan yang paling utama Yaitu seorang yang Allah berikan harta Demikian pula dia diberikan ilmu Hartanya tadi, ilmunya tadi Menjadikan dia semakin takwa kepada Allah Kemudian dia pun menyambung hubungan silaturahminya dia pun mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Kedudukan yang kedua <clears throat> wa 'abdin razaqahullahu wa ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu. Dia diberikan hidayah ilmu. <clears throat> Dia bisa mengetahui perkara ilmu dari ilmu-ilmu agama. Namun Allah tidak memberikan rizki berupa harta. Artinya rizki yang melimpah. Ya. Hanya saja Allah memberikan rizki kepadanya dari harta yang yang mungkin mencukupinya, ya, ataupun bahkan kurang. Ya. Tapi Allah berikan kepada dia berupa ilmu. Ya, ilmunya Allah berikan. Hartanya ya Allah tidak lapangkan. Fahuwa sadiqun niyati. Sementara dia seorang yang jujur niatnya. Yaqulu dia mengatakan, "Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan." Dia pun jujur niatannya ya, orang yang baik. Kemudian dia pun berangan-angan, dia pun mengatakan seandainya aku punya harta, maka saya akan mengerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh si fulan. Golongan yang pertama. Artinya dia ingin ketika dia punya harta, ya, pengin beramal seperti si fulan. Ya. Yang dia orang yang takwa kepada Allah, menyambung silaturahmi, mengetahui hak-hak Allah, menunaikan hartanya tadi. Bukan semata-mata dia itu ingin punya harta seperti si fulan, tidak. Tapi dia ingin punya harta seperti fulan dan juga dia punya ilmu yang dia bisa berbuat amal kebaikan. Kebanyakan orang itu ya iri ataupun hasad sama seseorang yang punya harta melihat hartanya saja. Tidak melihat dari amalan ya yang dia gunakan dari hartanya tadi. Ya. Maka kalau kita lihat ada orang kaya raya, kita jangan merasa iri, ya. Karena yang namanya harta Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, demikian pula kepada hamba yang Allah tidak cintai. Tapi kita boleh iri terhadap seorang yang dia punya harta, dia punya ilmu, bisa menunaikan hartanya tadi. Hartanya tadi dia gunakan untuk visabilillah. Dia belanjakan hartanya tadi untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi urusan agama dan akhiratnya. Karena dia tahu harta yang dia miliki sesungguhnya bukan milik dia semata. Bahkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masing-masing kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an malihi tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya. Harta kamu itu dari mana? Dari mana dapat hartanya? Kemudian untuk apa kamu belanjakan? Ya. Bukan semata-mata kemudian dia dapat harta, eh, harta di perkara yang halal, kemudian cukup tidak Nah, ini kan harta saya, terserah saya mau digunakan untuk bermayah mewah atau perkara yang saya sukai, terserah saya. Bukan. Tapi setelah dia punya harta, ya kalau itu dari perkara yang halal pun, dia akan ditanya lagi, wa fima anfaqohu. Untuk apa dia? Ya, belanjakan hartanya tadi. Ya, ini yang penting. Jadi ketika orang yang kedua itu orang yang tidak punya harta, dia ingin memiliki harta seperti orang yang pertama karena ingin mencontoh dari ketaatannya. Itu maksudnya. Bukan semata-mata pengen hartanya. Kemudian golongan yang ketiga <clears throat> ataupun disebutkan dalam hadis ini fa sawa biniyatihi Maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka Orang yang pertama dan yang kedua itu pahalanya sama. Walaupun kita mungkin nggak punya harta, Pak ya. Tapi kita melihat orang yang punya harta, yang punya ilmu, dia menggunakan ilmunya untuk diamalkan, hartanya untuk perkara yang visabilillah. Dia infakan, hartanya tadi justru mendukung dia semakin taat kepada Allah. Kita nggak punya harta, ya sudahlah nyontoh saja sama yang orang pertama ini. Dia niatannya jujur seandainya saya punya harta, saya bisa berinfak, saya bisa menunaikan ibadah e, haji semisal atau ibadah umroh, saya bisa membantu saudara saya, saya bisa membantu fakir miskin, saya bisa membantu menyantuni anak yatim. Intinya harta saya untuk visabilillah. Maka insya Allah kalau seorang tadi jujur, dia mendapatkan pahalanya. Enak pak ya? Gak repot-repot tapi pahalanya apa? Sama. Ya. Pahalanya sama. Maka penting seorang meniatkan dalam dirinya dari perkara-perkara kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga. Ini ya, sebagai mukodimah yang penting saya sampaikan. Wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Dan seorang hamba yang ketiga, seorang yang diberikan harta namun dia tidak diberikan ilmu. Ya. Ini mungkin banyak juga, ya. Orang yang diberikan harta namun tidak diberikan apa? ilmu. Akhirnya bagaimana? Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin wa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu. Nah. Kemudian dia pun menggunakan hartanya tadi, enam dengan tanpa ilmu. Dia habiskan hartanya. Dia gunakan pada perkara-perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang haram. Dia tidak bertakwa kepada Allah, kemudian dia pun tidak bisa menyambung silaturahmi. Ya, mentang-mentang sudah kaya nggak kenal sama keluarganya. Sibuk jalan-jalan ke sana kemari keluar negeri bahkan dia punya keluarga yang mungkin jaraknya hanya 10 menit, 1 jam nggak pernah dia tengok. Orang kaya biasa seperti itu. Ya. Kalau orang sudah kaya biasanya lupa sama keluarganya. Maka fahadha bi akhbasil manazil. Ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya. Orang yang punya harta namun tidak punya ilmu. Dia pun tidak bisa menggunakan hartanya untuk perkara yang baik. Sementara hartanya itu ya milik Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian kedudukan yang keempat wa abdin lam yarzuqhu ma yar, layam, lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Seorang yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak pula ilmu. Miskin harta, miskin ilmu. Gitu Pak ya. Kemudian dia pun berangan-angan. Allah anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan seandainya saya punya harta, saya akan seperti si fulan. Si fulan tadi siapa? Orang yang ketiga. Yang dia itu nggak punya ilmu, sekedar punya harta, hartanya untuk perkara yang sia-sia. Ya. Maka dikatakan fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka dia pun ya dengan niatannya tersebut, niatan yang jelek tadi, maka dosanya sama. Ya. Ini sebagai introspeksi para hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah introspeksi diri. Kita itu termasuk yang mana? Ya. Apakah termasuk orang yang pertama yang Allah berikan harta dan juga ilmu? Maka falyahmadillah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang yang hanya punya ilmu, ya, sementara Allah tidak lapangkan rizkinya, maka dia meniatkan seperti yang pertama, pahalanya juga sama? Atau justru yang ketiga, seorang yang hanya punya harta namun hartanya menjauhkan dirinya dari Allah, ya, nggak punya ilmu. Akhirnya dia pun menjadi orang yang paling jelek. Atau justru yang keempat, sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu lagi. Ya, <laughs> ini orang yang jelek. Sementara dia punya niatan pengen seperti si fulan yang kaya, kalau kaya pengen ya hidupnya foya-foya perkara yang sia-sia maka dia itu kedudukannya paling jelek sama seperti yang ketiga ya dan dosanya sama sudah sengsara di dunia ya karena niatannya jelek ya di akhirat pun sengsara kira-kira milih yang mana pak milih yang mana ini pak <laughs> Kalau milih si pertama gitu ya. Sekarang nggak bisa milih ya. Kalau milih ya ya mudah-mudahan di dunia jadi orang yang kecukupan ya, punya ilmu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau seperti itu. Kalaupun tidak ya milih seorang yang punya ilmu ya. Makanya kalau kita diberikan rezeki ilmu ya, jangan kita merasa bersedih. Justru itu adalah kebaikan dan pok segala kebaikan. Dengan ilmu seorang akan mendapatkan pahala yang besar seperti pahala tadi orang yang menginfakkan hartanya ya fisabilillah, membelanjakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus di kita tanamkan dalam diri kita. Ya, seorang itu menjadikan ilmu agama sebagai pondasi hidupnya. Menjadikan ilmu agama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh celaka. Sungguh seorang itu menyesal, sungguh hina kalau orang itu tidak mau ya mempelajari ilmu agama, tidak cinta dengan ilmu agama. Sekalipun dia orang yang tadi hartanya banyak kalau nggak punya ilmu, maka jadi orang yang paling jelek. Apalagi sudah nggak punya ilmu, ya nggak punya harta, atau sudah nggak punya harta nggak punya ilmu. Maka minimal kalau kita miskin harta, kaya apa? Kaya ilmu. Maka tadi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat <clears throat> rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini kita insyaallah melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Pembahasan penting terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> disebutkan yang sebelumnya tentang pembahasan macam-macam ibadah di antaranya adalah ad-doa yaitu doa. Doa termasuk dari ibadah. Bahkan dikatakan sebagai ya, ibadah yang pertama kali disebutkan di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya Kemudian yang berikutnya yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah. Al-isti'anah itu maknanya tolabul aun ala amrin minal umuri. Isti'anah pengertiannya adalah meminta pertolongan dari sebuah perkara atau urusan dari urusan-urusan yang ada ya. Kalau bahasa ringkasnya apa isti'anah meminta tolong kayak gitu. Itu bahasa ringkasnya. Ternyata yang namanya meminta tolong itu juga termasuk apa? Ibadah. Ya, banyak orang yang mungkin tidak tahu, kok minta tolong ibadah ya? Ya. Itu termasuk ibadah. Ya. Bahkan perkara akidah ya. Perkara tauhid al-uluhiyah itu perkara yang sangat penting ya yang terkadang orang itu tidak tahu bahkan ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ya. ketika ditanyakan ya ya Muad atadri mahakullahi alal ibad wa mahakul ibadi alallah Wahai ataukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Artinya apa? Kita harus tahu hak Allah itu apa sih? Ya, maka dikatakan dalam hadis tersebut, ya, bahwasannya hakullahi alal ibad ayabuduhu wala yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah supaya hamba tersebut beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang paling besar. Ya. Perkara apa? Perkara ibadah. Dan sebaliknya, ya, hak hamba atas Allah, ya, itu Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya, ketika seorang sudah mengaplikasikan peribadahan kepada Allah semata, mentauhidkan Allah, balasannya Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Ini penting makanya seorang mengkaji terkait dengan pembahasan akidah. Bahkan itu adalah inti dakwah seluruh para nabi dan rasul. Ya. Jangan disepelekan bahasan akidah. Baik, kembali ke pembahasan. Jadi di antara yang namanya ibadah adalah al-isti'anah. Al-isti'anah. Apa isti'anah? isti'anah tadi, meminta pertolongan. Dalilnya disebutkan di antaranya dalam surat Al-Fatihah ayat yang kita baca ya, surat yang kita baca dalam setiap rokaat kita dalam sholat yang kita hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in surat al-fatihah ayat yang kelima hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami ya memohon pertolongan. Lafat apa? ka nasta'in. Ya. Setelah Allah menyebutkan rukun dari rukun ibadah yang pernah kita sebutkan, masih ingat Pak ya? Rukun ibadah? Salah masih ya? Masih apa enggak Pak? <laughs> Senyum-senyum ini. Kalau syarat diterimanya ibadah salah hafal Pak ya. Apa itu? Ikhlas dan mutabaah. Ya, ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rukunnya apa? Ruhnya ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah apa? Al-mahabbah. Kemudian yang kedua adalah apa? Ar-roja. Kemudian yang ketiga adalah apa? Khauf. Ya ada yang namanya eh, mahabbah, kemudian rasa berharap, kemudian rasa takut. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah sebelum ayat ini. Alhamdulillahirobbilalamin, Itu rukun yang pertama. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Di situ ada unsur yang namanya apa? Cinta. Orang itu memuji kalau dia apa? Cinta. Ini muroja Allah nggak apa-apa. Pak ya. <laughs> Pak lupa. Kemudian yang kedua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. ar Yang kedua yaitu ya ar rahmanir Maksudnya apa? Ya. Allah zat yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Artinya apa? Artinya harapan. Allah itu kan maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Kita mengharap kepada Allah. Maka rukun ibadah yang kedua adalah apa? Adalah apa? Harapan atau roja, ya. Harapan atau apa? Roja. Kemudian rukun yang ketiga, ya, ayat selanjutnya Maliki yaumiddin. Allah adalah ya yang merajai hari pembalasan. Artinya apa? Kita tumbuhkan kepada Allah rasa takut kita karena Allah lah yang akan memutuskan, Allah lah yang menentukan, Allah lah raja yang merajai pada hari pembalasan. Muncul yang namanya apa? Al-khauf. Yang pertama mahabbah, kemudian roja, rasa berharap, kemudian khauf, ya rasa takut. Kemudian setelah itu, ya, setelah Malik Yomidin, iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya muka yang mohon pertolongan. Ya, itu beribadah dengan landasan tiga tadi. Kemudian setelah itu, setelah kita ibadah, kita akan ibadah banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Maka al-isti'anah itu digandingkan dengan apa? Ibadah. Dalam keadaan isti'anah itu merupakan salah satu ibadah. Ini dikatakan para ulama ya dalam bab apa? atful khas lil am. Maksudnya itu mengatofkan yang namanya perkara khusus kepada perkara yang umum. Menunjukkan apa? Menunjukkan li ahammiyatiha, menunjukkan pentingnya ibadah tersebut. Ibadah apa? Berupa isti'anah. Ya. Ketika disebutkan secara umum, kemudian dipisahkan secara khusus, itu menunjukkan apa? Pentingnya. Kalau kalau itu sebuah bahaya menunjukkan bahayanya. Ya. Sebagaimana dalam hadis contohnya semisal fataku dunia wataku nisa. Takutlah kalian dari fitnah dunia, kemudian takutlah dari fitnah wanita. Kenapa disebutkan secara khusus wanita? Karena fitnah wanita itu berbahaya. Ya. Padahal wanita termasuk apa? Dunia. Ya, Pak ya. Tapi disebutkan secara khusus ya karena li karena bahayanya. Sebagaimana di sini disebutkan ia kanastain dalam keadaan isti'anah itu adalah ibadah menunjukkan pentingnya seorang itu banyak ya beristi'anah kepada Allah, menunjukkan pentingnya ibadah tersebut. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan memerintahkan kepada sahabatnya sahabat Muad. Ya, sama sahabatnya sahabat Muad ibni Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau berpesan, "Ya Muad, ini buka fillah." Wahai Muad, Muad, sesungguhnya aku cinta kepada karena Allah. Kemudian beliau berpesan, "Wala tada'anna dubura kulli salatika." Maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan <clears throat> setiap ya akhir dari salatmu untuk engkau membaca antakula bacanya apa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini juga isti'anah. Ya, ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku supaya ingat kepadamu. Wa syukrika dan supaya apa? Bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Dan tolonglah aku supaya bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Ya. Ini terkadang orang itu apa? Tidak perhatian Ternyata perkara isti'anah adalah perkara ibadah yang besar, bahkan digandengkan dengan ibadah secara umum di sini. Ya. Itu yang namanya al-isti'anah. Demikian pula dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau wasiatkan beberapa wasiat. Di antara wasiatnya wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ada sekian macam-macam al-isti'anah. Disebutkanlah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah al-isti'anah itu ada berapa macam? Ada lima macam. dengan tahunnya berapa, Pak? Tahunnya berapa isti'anah itu? Atau baru pernah dengerin, Pak? <laughs> isti'anah itu ada berapa? ada lima ya dilihat ya dari orang yang dimintai pertolongan ya dilihat dari yang dimintai pertolongan adapun dilihat dari jenis pertolongannya ya permintaannya tadi maka ada dua adapun dilihat dari yang diminta pertolongan itu ada lima yang pertama yaitu al-isti'anatu billah itu isti'anah meminta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Wahyal isti'anatu al-mutadamminatu likamali zulli minal abdi rabbih. Ya. Apa bentuknya? Yaitu pertolongan yang mengandung kesempurnaan ketundukan dari seorang hamba kepada Allah. Jadi Isti'anah kepada Allah itu maksudnya apa? Tunduknya seorang hamba ya dalam dia meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar-benar diresapi. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu kami mohon apa? Pertolongan. Ya. Wa tafwidul amri ilaih wa'tiqadu kifayatihi. Ya. Bentuknya pula dengan apa? Menyandarkan ataupun menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Itu sikap seorang mukmin. Dia menyandarkan urusannya kepada Allah. Tidak pernah dia merasa dirinya yang bisa mengurusi segala urusannya tidak. Bahkan ya di antara doa seorang mukmin yaitu apa? Supaya tidaklah Allah membiarkan dirinya walaupun sekejap mata saja. Walaupun sekejap saja. Ya, seandainya bukan pertolongan Allah tidak mungkin. Maka yang namanya isti'anatu billah di samping kesempurnaan ketundukan kepada Allah, yang kedua menyerahkan perkaranya kepada Allah. Tentunya setelah apa? Berusaha. Ya. Wali'tiqadu kifayatihi dan meyakini Allah yang akan mencukupinya. Ya. Allah yang akan mengurusinya. Ya. Wahadihi latakunu illa lillahi ta'ala. Maka isti'anah yang seperti ini ya tidaklah boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya. Tidaklah boleh seorang itu beristi'anah kecuali kepada Allah dalam perkara yang seperti ini. Ya, tentunya dalam perkara yang hanya Allah yang mampu menyandarkan semuanya kepada Allah merendahkan dengan kerendahan seorang hamba kepada Rabbnya seperti itu. Ya. Macam yang kedua <clears throat> dari macam-macam isti'anah yaitu al isti'anatu bil makhluk ala amrin yakdiru alaihi meminta tolong kepada makhluk ya pada perkara yang dimampui <clears throat> seorang hamba minta tolong kepada saudaranya ya pada perkara yang dimampui fahadihi ala hasabil musta'ani alaih maka ini sesuai dengan kadar permintaan tolongnya tadi ya fa in kanat alal birri wa in kanat ala birrin fahiya jaizah lil musta'in masyru'iyatun lil mu'in kalau itu pada perkara kebaikan, maka hukumnya boleh bagi seorang yang minta tolong dan hukumnya disyariatkan bagi orang yang menolong. Jadi kalau kita minta sama seorang nih perkara apa? kebaikan. Kalau bagi yang meminta itu hukumnya apa? Boleh saja. Boleh, ya. Jaizah. Tapi bagi seorang yang membantu, yang menolong, ini perkara yang disyariatkan. Ya, perkara yang disyariatkan. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Dan saling tolong menolak kalian dalam perkara apa? ketakwaan, ya. Demikian pula disebutkan ya dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Disebutkan dalam hadis ya Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut ya mau menolong saudaranya ya. Jadi kalau kita Allah berikan kemudahan bisa membantu orang lain, jangan merasa berat. Entah itu dengan materi yang ada, entah itu dengan tenaga kita, entah itu dengan nasihat, dari perkara-perkara kebaikan. Maka jangan pernah merasa kok saya terus ya yang dimintai tolong. Bentar-bentar minta untuk dakwah gitu ya. Bentar-bentar ta'awun ini, ta'awun itu. Kalau kita orang yang punya <clears throat> ya dari apa yang bisa kita bantu, maka jangan apa? Kita merasa berat. Mending kita jadi seorang yang membantu daripada kita yang dibantu. Ya Pak ya? Ya. Al yadul ulya khairun min yadi sufla. Bahwasanya tangan yang di atas itu lebih apa? Baik dibandingkan tangan yang di bawah. Jadi jangan merasa bosan. Ya. Bahkan tadi jaminannya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau dia senantiasa menolong saudaranya. Ya. Pasti Allah ganti. Pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Itu harus seperti itu. Jangan kita malah apa? merasa berat. Ya, bentar-bentar ada himbauan ta'awun. Sebentar-bentar suruh bantu si fulan. Sebentar-bentar mau suruh apa? E, apa namanya? memberikan ini dan itu. Jangan. Artinya jangan merasa berat. Tapi semua itu adalah fadlu minallah. Allah mudahkan seorang untuk membantu saudaranya, maka itu adalah kebaikan baginya. Bahkan Allah menjamin akan ya memberikan pertolongan kepadanya. Ini macam yang kedua. Kalau itu perkara yang haram, ya, perkara kejelekan kita diminta oleh seseorang untuk membantu, maka apa? Tidak boleh baik seorang yang meminta ataupun yang diminta pertolongan tadi. Karena Allah mengatakan dalam lanjutan ayat tadi surat Al-Maidah ayat kedua, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perkara apa? Dalam perkara dosa dan juga apa? perkara permusuhan. Nah, kalau itu dalam perkara yang mubah, maka boleh baik keduanya. Ya, perkara yang mubah perkara yang mubah, maka boleh baik keduanya. Baik. <clears throat> Kemudian macam yang ketiga dari macam-macam isti'anah Al tu bi makhlukin hayyin hadirin ghairi qadirin. Macam yang ketiga yaitu minta tolong kepada makhluk yang dia hidup dia ada ya hadir namun tidak mampu ya tergambar nggak pak contohnya seperti ini atau hukumnya bagaimana hukumnya ini perkara yang lahun ya perkara yang lahun perkara yang sia-sia la ta'ila tahtahu ya, tidak ada kemampuan padanya misru ayastaina syakhsin dhaifin alhamli syai'in sakil contoh seorang minta tolong kepada orang lain ya yang yang dia lemah suruh membawa sesuatu yang berat ya mungkin dia ini nggak mungkin tolong sini anu bawain eh, apa namanya semen satu sak <laughs> anaknya baru apa kelas 1 SD kuat nggak kira-kira atau kelas kelas 1 ya di sekolah kita kuat nggak kira-kira ya nggak kuat perkara yang sia-sia gitu ya bahkan membahayakan maka ini perkara yang apa? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau dia meyakini orang tadi memiliki kekuatan yang lebih ya, maka bisa sampai pada perkara apa? Kesirikan. Ya. Taib. Kemudian yang keempat dari macam-macam isti'anah, al-isti'anatu bil amwat mutlakon Obil ahya ala amrin ghaibin layak diruna ala mubasyaratihi fahada syirkun ya ini penting ya diperhatikan yaitu meminta tolong kepada mayit-mayit yang telah mati, orang-orang yang telah mati. Mutlakon, secara mutlak. Ataupun dengan orang-orang yang masih hidup pada perkara yang goib, yang tidak ada yang mampu ya untuk mengerjakannya. Ini ya termasuk bentuk kesyirikan. Ya, bentuk apa? Kesyirikan. Contoh, minta kepada seseorang baik itu yang telah mati atau masih hidup, datang ke kuburan-kuburan para wali, datang ke kuburan orang-orang soleh yang dianggap soleh. Kemudian minta di sana, minta ya, supaya dimudahkan jodohnya. Minta supaya apa? E, dimudahkan rizkinya dilapangkan rizkinya. Ya, minta supaya punya anak ada apa tidak kira-kira Pak? Ya, banyak. Ya, karena kita alhamdulillah bergaulnya dengan ahlu sunnah salafin yang nggak kenal seperti itu seperti itu. Tapi di luar sana waliyadzubillah ya sangat banyak yang namanya praktek-praktek kesyirikan. Bahkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh rasulnya itu semuanya nyata terjadi. Demikian pula yang disebutkan, jelaskan para ulama kita di contoh-contoh kesyirikan, semuanya terjadi. Ya, semuanya terjadi. Termasuk tadi bentuk isti'anah kepada apa? Kepada yang namanya orang yang telah mati. Ataupun orang yang hidup tapi pada perkara yang dia apa? tidak mampu. Ya. Misal datang ke salah seorang ya, yang dia dianggap orang yang pinter atau dukun semisal bertanya, tadi ya saya kehilangan dompet saya ya nggak tahu di mana hilangnya coba sini saya lihat tangannya kamu oh ini yang ngambil itu orang ini ya orang mungkin ya <laughs> nggak jauh-jauh ini ya memang dekat mau ngambilnya di situ gitu ya artinya dia itu meminta kepada seseorang dari perkara yang goib ya atau tadi datang ke seorang minta apa rizkinya supaya lancar ya minta ke seorang yang dia masih hidup supaya dimudahkan jodohnya dan seterusnya. Ini perkara isti'anah yang bisa sampai apa? kesyirikan. Li'annahu la yaqa'u illa min syakhsin ya'taqidu anna liha ula'i tasarrufan khafiyan fil qaul. Karena perkara tersebut tidaklah terjadi kecuali bagi seorang yang punya keyakinan bahwasanya mereka yang dimintai itu bisa ya mengatur dari perkara-perkara alam semesta, mendatangkan hujan, menahan hujan, minta rizki dan seterusnya. Ini al-isti'anah yang digolongkan perkara kesyirikan. Kemudian yang terakhir <clears throat> yang kelima yaitu al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al mahbubati ilallahi taala seorang beristianah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal ya amal soleh ataupun keadaan yang Allah cintai ya wa hadhihi masyru'iyatun fi amrillahi taala dan ini perkara yang disyariatkan orang minta tolong kepada Allah dengan dia mengerjakan apa amal ketaatan sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah sebutkan di sana istainu bis sabri was ya, Allah menyebutkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya Allah merintahkan supaya kita tuh minta tolong kepada Allah melalui perantara amalan-amalan yang Allah cintai. Apa itu? Sabar. Apa itu? Sholat. Ya. Itu diantaranya. Ini perkara yang disyariatkan. Ya. Ini sekilas tentang apa? Tentang perkara al-isti'anah. Maka ada isti'anah yang boleh, ada isti'anah yang itu perkara yang wajib, ya. Ada isti'anah berupa ibadah tadi, ada pula isti'anah yang itu adalah kesyirikan, ya. Maka masing-masing kita harus tahu. Ketika kita minta, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh urusan kita. Bagaimana kalau minta dengan makhluk dengan syarat makhluk tadi ada hadir dan mampu pada perkara yang memang dimampui. Maka tidak mengapa minta tolong ya semisal seorang minta tolong bawakan ya barang minta tolong untuk dibuatkan sebuah rumah dan seterusnya itu boleh ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah termasuk dari ibadah wal istighosatu dan juga istighosah. Istighosah maknanya adalah apa? Nau'un minal isti'anah. Lakinnahu akhassu. Ya. Yang namanya istighosah itu tolabul ghaus. Maknanya adalah tolabul ghaus. Meminta ya meminta pertolongan pada waktu atau saat yang genting itu namanya istighosah. Pada perkara-perkara yang besar yang ketika genting urusannya, ya, maka itu dikatakan apa? Istighosah. Bedanya apa dengan isti'anah? Kalau isti'anah itu umum, ya perkara, pada perkara yang ringan, perkara yang sedang, yang besar. Kalau istighosah itu fi umurin syiddah, pada perkara-perkara yang apa? Ya, yang genting, ya, perkara yang genting. Ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum Tatkala kalian beristighosah minta pertolongan kepada Allah di waktu yang genting fastajaba lakum Allah mengabulkan bagi kalian. Ini pada peristiwa perang Badar. Pada peristiwa perang Badar. Di mana jumlah kaum muslimin ini jumlah mereka sedikit ya. Hanya sekitar 300 orang. Sementara jumlah orang-orang musyrikin ya, jumlahnya ribuan. Ya. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu beristighosah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya pertolongan di waktu yang sangat apa? genting. Ya. Sampai disebutkan kisahnya di mana Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu ya, memohon kepada Allah mazala yastaghisu bi rabbih rafi'an yadayhi Beliau terus meminta mengangkat tangannya beristighosah, minta pertolongan kepada Allah di waktu yang sangat mencekam hatta saqata ridauhu sampai jatuh ya dari beliau uh, selendangnya ya jatuh selendangnya imamahnya Anman kibaihi dari kedua pundaknya fa akhadha Abu Bakrin ridaahu fa alqahu ala mankibaihi Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq melihat hal tersebut, beliau pun mengambil dari ridanya tadi, kemudian beliau pun selempangkan lagi di dua pundak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa iltazamahu min waraihi faqala ya nabi Allah kafaka sungguh telah cukup bagimu ya engkau telah berdoa dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya Fa'anzalallahu hadhil ayata. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ayat terkait dengan apa? Terkait dengan e, istighosah. Meminta kepada Allah di waktu yang genting. Maka yang namanya istighosah disebutkan dalam ayat ini ya termasuk dari apa? ibadah. Ya. Jadi ketika seorang dalam keadaan genting hendaknya dia minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak seorang genting dalam keadaan genting justru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan <clears throat> oleh seorang ulama muasirin di zaman kita Syekh Muhammad Jamil Zainu yang dulu seorang sufi ya pernah beliau berlayar dengan sekelompok orang-orang sufi tadi ya tatkala itu ternyata kapalnya terombang-ambing di tengah lautan ya sampai orang-orang itu apa merasa ketakutan berapa hari terapung di lautan ternyata orang-orang di kapal itu mereka memanggil ya Husain wahai Husain ya Ali wahai Ali ya Syekh Abdul Qadir ya wahai Syekh Abdul Qadir ya Ahmad Badawi, ya Ahmad Rifai dan seterusnya. Yang dipanggil adalah apa? Nama wali-wali mereka. Maka belum pun ketika itu ketakutan. Sudah kondisinya genting seperti itu justru mereka apa? Semakin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mengerikan. Takut akan azabnya Allah. Maka ya, dengan izin Allah, dengan hikmahnya Allah, mereka pun ternyata Allah selamatkan bukan karena permintaan tadi, ya, tapi ada hikmah yang lainnya. Kemudian dia pun menuturkan, akhirnya dia pun kemudian ya meninggalkan pemikirannya tadi, kemudian mengikuti ya pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Singkatnya ya bahwasanya istighosah itu adalah minta ya dalam keadaan yang sangat genting. Adapun orang-orang musyrikin ya dahulu kesyirikan mereka itu hanya pada kondisi yang senang saja ya ketika mereka dalam kondisi lapang mereka berbuat syirik adapun tadi musyrikin di zaman kita dalam keadaan lapang ataupun sempit sama saja dalam keadaan sempit ya e, ternyata mereka lebih parah kesyirikannya maka disebutkan dalam e, surat Al-Ankabut tentang kisah orang-orang musyrikin fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin dan mereka tatkala mereka itu menaiki kapal-kapal di lautan dalam keadaan yang genting mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun namun tatkala mereka sudah selamat sampai ke daratan baru mereka berbuat apa syirik maka di, disebutkan dalam kitab Al-Qaidul Arba bahwasanya ya musyriki zamanina ya aghladu syirkan imal musyrikin al-awwalin. Bahwasanya kesyirikan di zaman kita itu lebih keras, lebih jelek, lebih parah kesyirikannya dibandingkan kesyirikan orang-orang yang pertama kali. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu lebih ringan kesyirikannya. Karena mereka kesyirikannya dalam hal apa? Ketika mereka dalam keadaan apa? Lapang saja. Sementara musyrikin di zaman kita dalam keadaan lapang dan sempit, mereka berbuat syirik kepada Allah. Itu artinya para ikhwah wal ummahat ya, kita sebagai ahlu sunnah yang mengetahui, mengkaji kitab-kitab para ulama, kitab-kitab ahlu sunnah, kitab-kitab yang mengajarkan bahasan tauhid, bahasan akidah, bahasan sunnah, harusnya kita semakin semangat. Karena ternyata yang namanya fitnah di akhir zaman, yang namanya kerusakan di akhir zaman itu lebih jelek dibandingkan kerusakan di zaman-zaman sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam dalam hadis Anas bin Malik, ya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrumin. Tidaklah datang sebuah masa kecuali masa yang atau generasi yang setelahnya lebih jelek dibandingkan generasi yang sebelumnya. Demikian pula dari kita ya, supaya kita bersabar dalam megang prinsip-prinsip dakwah, megang prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah karena yang namanya penyimpangan-penyimpangan semakin samar ya, semakin banyak jumlahnya ya. Semakin harus kita bersabar dalam memegang prinsip prinsip akidah ahlu sunnah ya, disebutkan dalam hadis ya'ti 'alan nasi zamanun akan datang sebuah masa ya kepada manusia al-qabidu 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar bahwasanya orang yang memegang prinsip agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api ya artinya ahlu sunnah salafiyin salafiyat hendaknya mereka banyak-banyak bersabar dalam mereka memegang prinsip prinsip prinsip dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka terus ya bermajelis dengan ahlu sunnah mereka berteman dengan orang-orang yang soleh orang yang solehah untuk bisa mempertahankan agamanya pinilah ta'ala mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari pembahasan uh, di siang hari ini Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika <clears throat> asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.